نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا سمي يا رب العالمين Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb Wansur alaina rahmataka ya dhal jalali wal ikram Allahumma nawwir kulubana binuri hidayatik binuri ma'rifatika kama al ardu binuri syamsika abadan abada Duhai yang maha menatap berkahi majlis ini Jadikan saat ini saat engkau cahayai hati yang gelap Engkau lembutkan hati yang keras Engkau lapangkan hati yang sempit Engkau sembuhkan hati-hati yang berpenyakit Bahkan engkau hidupkan hati-hati yang mati Inna kaala kulli syai'in qadir Engkau maha kuasa atas segalanya Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Ini jendela sudah dibuka semua Tolong dipastikan Dah ya Alhamdulillah Jangan pernah mengeluhkan apapun perbuatan Allah. Mau hujan, panas, terserah pemilik langit bumi. Dan keluh kesah tidak akan menyelesaikan apapun selain membuat kita menjadi orang yang tak tahu syukur. kajian kita kali ini Arab Ini lebih dari 500 kali Dalam Al-Quran Dan kita sering menyebutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabb Semesta alam ini Qul Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah lillahi rabbil alamin. Rabb semesta alam yang barusan Al-An'am 162 <clears throat> banyak salamun qawla mir rabbir rahim dalam surat Yasin salam sebagai ucapan dari Rabb yang maha penyayang apa itu Rabb ini termasuk asma Allah kalau saya kutip ini ya tulisan dari Ibnu Jarir rahimahumullah Arab dalam bahasa Arab memiliki banyak makna sebagai tuan atau tokoh yang sangat ditaati dinamakan Rob seorang yang dapat memperbaiki sesuatu dinamakan Rob pemilik sesuatu juga dinamakan Rob dalam hadis eh, dalam penjelasan Ibnu Al-Athir semoga Allah merahmati beliau Rob itu dimutlakan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang tuan yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, yang memberi nikmat. Selain itu tidak ada yang bisa dimutlakan selain hanya kepada Allah. Baik, saudaraku sekalian. Rob <clears throat> itu adalah Allah yang maha menciptakan semuanya jadi kalau kita sudah mendengar Rabb itu Allah pencipta segala-galanya selain pencipta segala-galanya dialah Allah yang memiliki segala-galanya jadi tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali ciptaan Rabb Allah tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali milik Allah tidak ada yang punya termasuk diri kita. Ini bukan milik kita. Ini penting ya. Kalau sudah paham e, tauhid rububiyah ini akan jauh lebih mantap. Rob adalah Allah yang memelihara semuanya. Jadi tidak ada satupun yang di alam ini kecuali diciptakan oleh Allah, didesain dengan desain yang maha sempurna dia ciptakan walaupun tanpa contoh sebelumnya itu milik dia dan diurus oleh dia setiap saat jadi kita ini mutlak ciptaan Allah milik Allah dan diurus oleh Allah setiap saat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa kulla yaumin huwa fi sya'nin ini surat Ar-Rahman 29. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semuanya memerlukan Allah dan dia Allah kulla kulla yaumin huwa fi syaknin. Dia setiap saat dalam kesibukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tapi tentu jangan bayangkan sibuk seperti kita ya. Yang pak pik pok tidak karena Allah Eh, laisa kamislihi syai'un. Dia tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Tapi sederhananya ini kita tubuh bikinan siapa nih? Kalau mau bingung, siapa yang bikin ini? Sempurna begini. Kenapa ada kukunya pakai keras? Coba kalau lembek kukunya kan. Atau jari yang sekeras kuku. Kenapa digusi yang lembut keluar gigi? apa enggak terbalik harusnya keras dulu keluar yang lembut terserah dia coba ada yang buang angin seorang di sini sama standar hmm, gitu tidak ada ah oh, enggak ada berarti sel sarafnya siapa yang ngatur sama lidah makanan kenapa sama siapa Allah Terus siapa yang ngurus ini? Kita juga tidak tahu tubuh sendiri. Dan bukan cuma kita yang diciptakan Allah, saudara juga. Eow, kucing, uk uk uk. Itu suara saya uh, niru anjing ya. Burung, nyamuk, angin, cahaya, semua ciptaan Allah. Jadi kalau orang udah kenal Allah, udah kayak pertunjukan dahsyat tapi kalau orang belum kenal Allah pasti banyak berharap dan takut kepada makhluk dan itu yang bikin sengsara Allah yang ngurus semuanya semuanya tidak ada yang bisa terjadi di alam semesta ini illa biiznillah yang bikin bahagia Allah cabut bahagia, huh, sedih, dihidupkan, dimatikan, yang satu dibikin sehat, yang ini dibikin sakit, suka-suka Allah. Yang itu jatuh cinta, yang ini jatuh dari pohon, macam-macam. Ini lagi kesengsem jatuh cinta, dibalikan hatinya oleh Allah. Kemarin saya memang cinta sama kamu, kenapa sekarang jadi enak? Bisa itu. Bisa hati manusia dalam dua jari jari Allah ini, <clears throat> jangan dibayangkan jari kita ya dibulak balik bos yang asalnya benci tiba-tiba jadi minta maaf ke kita gampang sangat gampang yang perkasa dibuat langsung lumpuh gampang yang cerdas dibuat lupa gampang semuanya mudah innama amruhu Ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah nanti menciptakan sebab. Misalnya kita mau dibikin lupa nih oleh Allah. Udah diatur syariatnya akan kebentur otak bagian belakang, ada anak kecil e, makan pisang, kulit pisangnya dilempar di pinggir jalan, kita turut seret. Sudah. Pernah kejadian beberapa waktu yang lalu main futsal sahabat kami di sini jatuh lupa itu memori pendeknya terus bertanya tadi dari mana kan sudah dijawab loh saya nanya apa barusan bayangkan yang barusan lupa Alhamdulillah izin Allah bisa ingat lagi kita tidak tahu nih pulang dari sini apa takdir kita ya kan Jangan tegang hadirin. <laughs> Ya. Saya merasakan aura tegang ini. Kalau Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, ini lebih lengkap lagi. Sesungguhnya Arab adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha menggambar, maha hidup, maha berdiri sendiri, maha mengetahui, maha mendengar, maha berbuat kebaikan, yang memberi nikmat, maha dermawan, yang maha memberi, maha mencegah. Dia memberikan manfaat dan kemudaratan yang memajukan dan mengakhirkan, memberi hidayah siapa yang dia kehendaki, menyesatkan siapa yang dia kehendaki, membahagiakan siapa saja dan menyengsarakan siapa yang dia kehendaki, memuliakan, menghinakan, semuanya mutlak dalam genggaman Allah mutlak ya yang namanya kita manusia-manusia ini nggak bisa tanpa izin Allah tuh makanya kalau orang sudah kenal dan yakin kepada Allah pasti dia tidak akan menjilat kepada makhluk tidak akan menghibah-hibah tidak menyembah-nyembah kepada makhluk kenapa? makhluk yang namanya sama seperti kita nebeng Tidak ada lelaki menghibah cinta kepada wanita. Dan sebaliknya. Oh terbalik. E, tidak ada. Tolong. Tolong. Cintai. Itu lebay. Itu kurang iman. Allah yang menciptakan pasangannya dan mutlak hatinya dalam genggaman Allah. Mau jungkir balik kita sudah ngasih apapun Tinggal sweet aja hati oleh Allah, klik, udah beda tuh. Makanya kalau mau menghibah kepada yang menguasai segala-galanya. Saudara mau melamar kerja, tidak usah menjilat-jilat, merunduk-runduk, tenang saja. Ya, Salat sunat dua rakaat, ya Rob, tiada Tuhan selain Engkau penggenggam langit bumi total sempurna milikmu. Semua satpam dalam kekuasaanmu bagian personalia mutlak makhluk-makhlukmu eh, itu yang punya pabrik juga nebeng di dunia milikmu jangan terlalu keras saudara ya kalau kedengaran dia bisa masalah baru ini sembunyi saja hati harus begitu tapi kalau ketemu orangnya jangan diomongin karena ini adalah amalan hati bapak satpam nebeng hidup <laughs> apa kamu tolak ini pabrik milik Allah Bapak juga nebeng hidup ada masalah baru ya itu hati seperti kita yakin semua milik Allah kalau ke supermarket tidak bisa datang ini titipan Allah semuanya <laughs> ya Allah saya minta coklat ya tetap harus bayar ya saudara ini amalan hati ya tapi mutlak ini harus kita miliki kalau hati sudah seperti ini, ada hadisnya nih. Bahwa hadis riwayat Muslim. Bahwa orang yang bisa merasakan lezatnya iman, yaitu orang yang raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Jadi orang yang bekal bahagia dalam hidup itu yang ridho Allah sebagai Robnya Allah penciptanya, Allah pemilik dirinya, Allah penguasa dirinya secara sempurna setiap saat, Allah yang menentukan setiap takdir dan setiap ketentuannya haknya sesuka Allah dan pasti maha adil, maha baik, maha bijaksana. Masya Allah. Itu udah tenang tuh kalau begitu. Ada karyawan di sini musim mutasi kalem. Karena musim mutasi bukan musim mutilasi ya tenang tenang orang mau kasak kusuk cariin tenang tinggal istiqoroh saja wahai penggenggam langit bumi baca surat Ali Imran ayat 26 ini biasanya yang mau naik pangkat bacaannya ini nih Kullillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya' Waktu izu man tasya zillu mantasya, man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir benar ya surat Ali Imran ayat 26 katakan kullillahumma malikal mulki wahai maharaja segala kerajaan langit bumi ini engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki engkau ambil kekuasaan kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau angkat derajat, siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan, siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair, dalam genggamanmu ya Allah segala kebaikan, innaka sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala galanya. Mantap. Enak betul tuh. Ya kan? Ada pembeli yang bisa ngasih rezeki ke kita tidak? Jawab Tidak Pembeli itu hanya nganterkan saja Jatah yang Allah akan berikan ke kita Dia enggak beli ke apa Emangnya harus dibeli terus Mungkin dia bagian nawar aja Tapi kan pahalanya dapat Pahala jengkel yang <laughs> Jual 10 ribu ditawar seribu Gak apa-apa namanya orang nawar hak dia ya kan pernah siapa yang menentukan jodoh mertua KUA pengadilan agama jawab jawab nah, saudara kelihatan lebih tenang ini ya lebih ada harapan ya <laughs> memang pasaran saya lagi rendah ah. tenang kalau Allah sudah menetapkan ya tidak ada yang bisa nolak. Walau dia meludah, tidak, saya tidak mau sama kamu. Cah, nggak ngepek sama sekali. balik kanan, masuk lagi. Ada yang Gampang bagi Allah. Hati ini ya. Kalau secara syariat tetap harus disempurnakan. Silaturahmi yang baik, bicara yang proporsional tanpa menghibah, tanpa memelas, tanpa lebay, tanpa acting kalau engkau tak mau padaku saya akan mati sok aja tuh mau mati bilang-bilang yang tidak ada orang beriman tidak mengenal jiwa perlebayan seperti itu ajeb mantep tidak perlu orang berbelas kasihan ke kita tidak perlu kita mengharapkan orang kasihan ke kita mau apa Hah? Sakit dikit bilang, aduh saya ini sedang sakit. Mau apa? Dia bisa menyembuhkan? Tidak. Malah memamerkan kelebayan seperti ini menunjukkan kita lebih ngarep-ngarep perhatian orang daripada ridhonya Allah. Benar? Mau apa dikasihani orang? Mau apa? Hah? Enggak. Sanggup tahan, tahan aja. nggak usah pertontonkan kesulitan, kepahitan, gak apa-apa. Semuanya sudah diukur oleh Allah. Ya. Kalaupun mau konsultasi, tukar pikiran, lapor dulu kepada Allah. Ambil sholat dua rakaat. Ya Allah, saya bukan nabi, bukan kekasihmu, tapi saya ingin dapat petunjukmu. Istiqoroh, kepada siapa saya harus bicara? Gerakan siapa yang kau kehendaki? Gampang nanti Allah. Menggerakkan orang yang bijak, yang berilmu, yang hatinya baik, yang tidak punya kepentingan pribadi selain ingin membantu. Allah Maha tahu siapa yang bisa kita ajak ngobrol. Tapi kalau sembarang curhat, dah masalah baru. Nanti kita ngomong ke dia, dilebih-lebihkan omongan kita. Kalau kita sudah curhat ke seseorang, dia akan merasa persoalan kita tuh milik dia. Dia akan intervensi terus kepada kita, ikut ngatur, melarang, menyuruh, belum lagi dia akan tanya kepada yang lain. Ceritanya sih mau nolong kita, tapi siapa yang bisa begini? Selain orang-orang yang matang betul. Jangan biasakan curhat. Ya, kecuali sesudah curhat ke Allah, baru. Tidak semua orang kuat mendengar curhatan. Kalau udah dengar curhat, pengen ngomong nanti ke yang lain. Sejengkal jadi sedepa, sedepa jadi sehasta Akibatnya jadi fitnah kemana-mana. Betul? Allah maha dekat. Ujian ini menimpa izin Allah dan tidak ada yang bisa menolong kita selain dia. Mutlak. Lebih nyaman hadirin? Ini Rob. Tenang. Penting juga bagi kita kita harus sadar kita ini milik Allah. Bukan milik kita sendiri. Kalau milik sendiri, banyak yang bisa kita perintahkan ke tebu, tapi ternyata di luar kemampuan kita ini. Kalau milik sendiri, lagi lari bilang, jangan capek. Ngebesut saja ke sana. Tapi ngoh, ngoh, lapar, mules, bau ke WC ini ciri-ciri bukan milik kita ya jangan kentut harum enggak tuh tetap aja walaupun punya pabrik minyak wangi peledak wah ini beda ini ini aromanya aroma alami ya kan tetap saja ngantuk nggak bisa nih ini di luar milik kita ada sakit ada pusing ada gatal tenggorokan kita harus sadar. Dan Allah juga sesuka dia terhadap kita tuh. Mungkin kita mau dibikin sakit. Mungkin kita mau diangkat, diturunkan. Ih, suka-suka Allah, betul? Halo? Hei, betul kah? Kalau semua cita-cita terkabul, pusing dong. Ini anak SMA, pengen ke ITB, berus ke ITB semua. Hancur tuh ITB masuk akabri pasti nggak akan jadi jenderal semua kalau semuanya jenderal kan pusing perangnya ya serbu kita kan sama-sama jenderal masih saling menyuruh ya besar kemungkinan damai <laughs> benar harus siap ya Allah sudah punya rencana juga bagi kita tugas kita mah bukan ngatur Allah tugas kita mah patuh kepada perintah Allah Perintahnya apa? Hati bersih, itu yang kita kerjakan. Perintahnya apa? Ibadah bagus, itu yang kita patuhi. Perintah Allah apa? Sempurnakan ikhtiar, itu yang kita jalani. Tapi perkara Allah mau ngasih apa aja, suka-suka dia, benar? Nah, tarbiyah itu atau pemeliharaan Allah kepada makhluknya ini ada dua jenis. Satu, tarbiyah yang umum. Ini saya kutip di sini ya jadi Allah mengurus semua makhluk ini umum. Semuanya, semuanya. Kucing dibuat beranak, diatur selnya sempurna sampai ke kuman, sampai ke bakteri. Diurus semuanya, semuanya. Paus, hiu mau apapun beres. Didesain sempurna. Singa supaya kebagian makanya taringnya dibesarkan. Karena kalau taring lembek yang digigitnya memang bisa meninggal tapi meninggal geli kurang bonafit ya ikan paus ini sudah pernah diceritakan beratnya 54 ton setiap hari kebutuhannya satu ton setengah makanannya diatur oleh Allah mulutnya lebar dikumpulkan oleh Allah yang maha agung ikan-ikan kecil oh, masuk coba kalau mulutnya kecil satu setengah ton itu bisa kram mulut itu apa wajahnya bisa kurus dia jadi buus <laughs> sia-sia dan astagfirullah mau soleh mau tidak soleh diurus semua semuanya diurus Israel para prajuritnya semuanya ciptaan Allah Michael Jackson itu udah dimatiin ya diwafatin ya meninggal Madonna mutlak ciptaan Allah ya e, Ronaldo itu juga siapa teh saya nonton sepak bola kemarin yang pinter nendang tuh Messi ya Tesi Messi Messi ya Tesi juga ciptaan Allah ya kan? Messi jadi kalau lihat lari ya Allah kalau nonton sepak bola tuh bagaimana Allah ngurus setiap yang sepak bola otaknya dicerdaskan, gerakan tangannya, tendangannya, mengatur nafasnya. Ini kan dahsyat sekali nih. Setiap detik itu terjadi proses yang luar biasa. Keringat dikeluarkan, jantung didetakkan, adrenalin, hormonnya. Wah, ini dahsyat. Siapa yang ngerjain tes? Apa? Messi. Maaf, baru nonton sekali ada ini. Maha Allah, maha Allah. Wah, subhanallah dan nggak ada yang kebetulan tendangan ke sini nggak ada yang lewat dari lauh mahfuz kalau harus gol ya gol aja makanya kalau gol teh ya sok lah sesuai rencana Allah saya agak jarang tegang ya karena pasti ini sudah sesuai rencana Allah ya cara Allah ngasih makan sebagian hambanya dengan sepak bola nah peperangan Semuanya dalam pengawasan Allah. Tidak ada satupun yang luput. Nggak ada yang lepas. Semua lintasan peluru udah pasti akurat. Yang tidak bakal ketembak, pulang aja selamat ya. Yang lagi duduk, pelurunya sating, mati. Ada, udah. Ada jatahnya masing-masing. Karena nggak ada yang meninggal kecuali yang sudah waktunya. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Ini harus paham. Tidak ada yang bisa mati kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat. Tidak bisa kebetulan semuanya akan datang ke tempat kematian pada waktunya. Yang penting kan husnul khotimah. Makanya para mujahid itu tidak pernah takut dengan mati. Dah pasti mati, semuanya mati, ya kan? Yang kita takutkan su'ul khotimah. Di mana aja bisa mati. Saya melihat di YouTube itu ada seorang ulama sedang ceramah begini. Tiba-tiba meninggal. Kalau saya begini eh, udah waktunya, ya. Tapi nggak apa-apa kelihatannya Husnul Khotimah tuh. Iya kan? Masya Allah tidak ada yang lepas digigit anjing takdir Allah bukan jawab bagus atau tidak saudara tegang jawabnya nyebut tidak takut salah nyebut bagus takut pulang dari sini diijabah saudara Allah maha baik ya Pasti ada rahasia Allah di balik gigitan anjing itu. Bagi orang yang beriman, semuanya khair, baik. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 30. Semuanya baik. Perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Maha adil, maha baik, maha bijaksana. Makanya kalau ada apa-apa jangan dulu suudon, ya. Baik. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Kebaikan." Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Semua yang Allah turunkan kalam Allah pasti baik Rasulullah pasti baik apapun yang dia turunkan dia ciptakan khair baik termasuk kejadian-kejadian yang tidak cocok dengan keinginan kita apa sih taunya kita tentang yang terbaik pasti terbatas ya kan coba menurut saudara yang baik banyak uang atau tidak punya uang Kan? Coba. Menurut saudara yang paling baik ganteng atau wajahnya jelek? Ganteng. Pasti maunya gitu. Padahal gak bisa robah tuh ngomong kayak gitu wajahnya. Dan, dan jatahnya udah segitu-gitunya. Ada yang mau tuh pokoknya gak cocok aja dengan yang ada tuh ingin selalu lebih. Padahal Allah tahu bahayanya lebih makanya sebetulnya duniawi ini tidak penting cocok dengan keinginan kita dunia ini yang paling penting mah yang terbaik menurut Allah aja ini ngalahkan ini nggak gampang nih mengalahkan keinginan itu tapi ya di sana seninya kalau semua keinginan harus terwujud tidak ada yang menarik dalam hidup ini ya kan coba nonton sepak bola udah jelas bekel gol dan gak rame itu penalti itu kan tegangnya karena kita tidak tahu bekel gol atau tidak ya kan nah satu tarbiyah Allah secara umum semuanya diurus orang Amerika, Cina, Kutub semuanya total tidak ada satupun kecuali makhluk Allah Allah yang mengurus, memelihara setiap saat menyiapkan nutrisi baik ingkar maupun taat baik mengkhianati Allah maupun patuh semuanya diurus dan ada tarbiyah Allah yang spesial yang khas, khusus yaitu bagi orang-orang pilihan kalau di sini disebutkan para waliullah Siapa waliullah? Yaitu orang-orang pilihan Allah. Nah, kalau orang-orang ini diurusnya beda. Saudara mau termasuk yang ini? Yang betul. Ah, wajahnya setengah-tengah nih. Hah? Kalau ini tarbiyahnya beda lagi dengan tarbiyah umum. Pasti tarbiyah para calon orang-orang yang dekat dengan Allah tuh ditarbiyah untuk mengenal dia makin kenal, yakin dan ditarbiah oleh Allah dipelihara baik dengan ilmu, dengan kejadian supaya bersih hatinya tidak punya ilah yang lain selain Allah ah, tarbiah ini yang rada-rada orang rada-rada tidak mau ya yeah. Ade jatuh cinta, tapi Allah sayang kepada Ade dan tahu ini cinta ini mencuri hati lebih banyak memikirkan yang dicintainya, lebih ingin dekat dengan yang dicintainya, lebih pokoknya dia aja, sedang Allah nggak ada, sudah diambil aja ya. Tiba-tiba bagaimana neng? Jadi nggak nikah? Jadi, tapi dengan cecep nggak dengan jengkang. Ah. Saya kan Asep, memang kemarin istiqoroh dengan Asep, tapi kelihatannya istiqoroh terbaru dengan Cecep, Cep. Mungkin ngecengkang kah ya. Kolepes, kolepes, ini bagian tarbiyah dari Allah. Punya usaha, mulai hilang tahajudnya hilang, eh, ke masjid hilang, wah makin baju-baju cut dibalikin oleh Allah ketipu bangkrut habis hartanya itu bisa lah dari Allah ini ciri pemeliharaan karena pemeliharaan Allah tuh menghilangkan ilah di sini benar hadirin aduh masya Allah kemarin ada santri kita saya senang karena suami istri itu sering memberikan e, eh, BBM atau apa Eh, hadis bagus-bagus dan sangat terinspirasi baik untuk pribadi maupun bahan ceramah begitupun istrinya tolong doakan saya sedang mau melahirkan sesudah itu aduh agak pusing-pusing sakit-sakit Masya Allah sesudah itu wafat masih muda anaknya masih kecil-kecil sekali ini e, ujian bagi suaminya. Tapi saya perhatikan BBM suaminya tuh tidak ada e, keluh kesah ya, aja mantep, masya Allah. Ini mahal. Tarbiyah Allah bisa seperti ini. Istrinya memang sudah waktunya pulang ya. Tidak ada satupun yang meninggal kecuali karena satu sebab saja sudah saatnya. Kalau jalannya terserah Allah. Lewat sakit, lewat tertabrak, lewat apa saja, ya. Nah, tarbiyah ini penting. Tarbiyah yang khas, yang khusus, yang oleh Allah terus dibimbing supaya kenal kepada Dia, kenal kepada yang menjauhkan. Nanti oleh Allah dipelihara apa yang kira-kira bakal menggelincirkan dijaga kemuliaannya dijaga Allah maha kuasa dia mau berbuat maksiat oleh Allah dihalangi ini tahdiah yang maha suci Allah bagi para kekasihnya begini bisakah celaka? gak bisa kita nggak bisa celaka tanpa izin pemilik langit dan bumi mau diapain aja oleh siapapun pasti yang terjadi itu yang izin Allah kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah. Lebih tenang ini? Bukan hanya kita yang milik Allah, yang lain juga milik Allah. Direktur milik Allah, komandan milik Allah. Pak SBY? Hah? Bu Ani atau Pak Bu Ani milik siapa? oh, Pak SBY. Maaf Pak SBY, siapa tuh sedang nonton dia. Ya. Semuanya milik Allah. Tidak ada yang lepas. Makanya bergaul dengan manusia itu hanya lahiriah sajalah. Kalau hati bergantungnya ke Allah. Tidak boleh bersandar jangan overacting cari muka atasan dibaik-baikin ya cari muka dosen supaya dosen ngasih hadiah boleh tapi bukan untuk membeli hati ngasih hadiah sama soleh aja jangan eh, memberi sesuatu agar dia hutang budi jangan ngasih mah ngasih aja sedekah mah sedekah aja Allah tahu nih kita ngasih supaya misalkan kita ngasih permen ke adiknya ya supaya kakaknya ter ini suka tahu-tahu keselak tuh adiknya Jadi benar-benar didakwa. Apakah boleh memberi bunga? Ya harus benar dulu niatnya. Jangan sampai pas memberi bunga ditakdirkan justru di bunga itu yang ada tawonnya. Pas dihisap oleh mertua perempuan, cep, kan bisa bedo itu. <laughs> Makanya harus ikhlas ya kalau mau berbuat baik tuh jangan ada badak di balik kerikil kalau udang di balik batu bisa sembunyi kalau bagi Allah mah badak di balik kerikil semuanya nyata isi hati berbuat baik mah baik aja lah ya kalau mau nolong nolong yang baik ya nggak usah ada pamrih lakukan aja cukup Allah aja yang tahu nggak usah ngarap-ngarap orang berterima kasih tidak usah ngarap-ngarap orang memuji mengagumi menghargai nggak ada urusan penting bagi kita lillahi ta'ala semuanya lillahi ta'ala kerja baik lillahi ta'ala dalam rumah berkhidmat kepada keluarga lillahi ta'ala jadi guru ngajar lillahi ta'ala jangan semangat karena gaji jangan tes ini tes yang dulu tapi kelihatannya mungkin banyak yang belum tahu. Yang sudah tahu diam, jangan menggagalkan ya. Kalau gaji sedikit, kerja semangat atau tidak? Kalau gaji kecil, kerja semangat atau tidak? Tidak nih. Saya suka yang jawabannya cocok dengan keinginan saya ya. Kalau gaji kecil tidak semangat, gitu maksudnya? Kalau tidak semangat, hasil kerjanya bagus atau jelek? Jelek. Kalau hasil pekerjaannya jelek, atasan seneng atau marah? Marah. Kalau dimarah atasan, pengen ngantor atau pengen bolos? Bolos. Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat? Berarti dari awal udah salah tuh ngambil keputusannya ya. Benar? Karena kita kerja demi gaji. Kerja mah kerja aja yang bagus. Kalau ngandelin gaji mah Allah ngasih rezeki itu tidak terikat gaji. Kalau ngandelin gaji, pegawai negeri banyak yang udah meninggal dari dulu. Buktinya punya anak, saudara kan anaknya ya. Dan saya lihat, maaf jangan tersinggung. Ini wajah-wajah nggak jelas gajinya ini. Kok masih hidup ya? Benar? Sudahlah, lakukan aja yang terbaik. Apapun lakukan. Robnya Allah. Penguasa rezeki Allah. Gak apa-apa, gaji sedikit. Yang penting penghasilan. Ya. Tenanglah, Allah sudah tahu kok keperluan kita. Ingat ya, jangan bersandar kepada makhluk. Sehebat apapun kita berharap kepada dia selain Allah, kalau Allah tidak, tidak. Tapi kita tidak berharap ke makhluk, hanya berharap ke Allah. Wa may yatawakkan Allah fahuwa hasbuh. Pasti dicukupi. Jadi tugas kita tuh niat sing lurus lillahi taala ikhtiar optimal maksimum ikhtiar tuh ya. Tapi hati putus harapan dari makhluk. Enak tidak begini? Jadi pedagang yang bagus niatnya saya dagang adalah ibadah, layani dengan baik dengan pelayanan prima. Kenapa pelayanan prima supaya laku? Gak ada urusan dengan laku. Pelayanan prima ini ibadah saya. Senyum ini ibadah saya. Ramah ini ibadah saya. Jujur ini ibadah. Gak ada kaitan dengan laku. Allah yang atur lalu lintas rezeki. Kira-kira laku nggak? Kalau ada pedagang sopan, baik, timbangannya bagus, lebihannya banyak, ya jujur kira-kira, ah, laku nggak? Laku. Seneng kan? Perlu tidak kita jadi bintang kelas? Hmm, bingung jawabnya. Ah saya emang nggak perlu ah. Dari dulu juga jarang ya. <laughs> Kalau hemat saya sih tidak perlu jadi bintang kelas. Yang penting itu lakukan yang terbaik. Toh nanti jadi bintang kelas, pelajar teladan, nah itu mah hanya efek sampingan. Bukan tujuan, benar? Kalau kita belajar yang terbaik, sudah. Toh nanti ada pujian, ada piala, ya itu mah hanya sekedar aksesoris. Betul kan? Kayak pertandingan, perlukah kita mikir untuk menang? Kalau menurut saya emang nggak perlu kita mikir menang. Yang perlu tuh melakukan yang terbaik. Optimum dari yang kita lakukan. Udah lakukan yang terbaik, ternyata kalah ya udah nggak apa-apa, nggak mungkin menang semuanya, ya. Benar? Kalau kenapa saudara kalah? Memang saya kemampuannya segini, ini udah saya udah maksimum. Karena dia aja syariatnya lebih baik. Beres. Ayolah teman-teman sekalian kita mulai putus harapan, putus asa dari makhluk, ya. Siapapun dia. Orang-orang terdekat sekalipun. Pasangan hidup kita, kita nggak boleh sebagai suami misal kalau saudara, udah bisa ngambil minum ambil aja sendiri. Pakai duduk. Pas istrinya kurang ngerti. eh. Eh. eh. Hmm, kenapa sih lebay begitu? Udah tinggal ke kamar, eh, ke dapur, ambil, nggak ada gelas kotor, tinggal cuci, sederhanakan aja. Benar? Jadi lebih simpel hidup ini. Dengar ya, dengar. Semakin kita senang dilayani, ini salah satu babnya ya. Semakin kita senang dilayani, senang dimudahkan, itu cenderung kita akan berkurang kepekaannya anak-anak yang biasa ada pembantu dilayani, diladeni itu cenderung kurang bisa teliti, kurang bisa telaten karena serba ada, serba mudah dan dia kurang empati kepada orang lain karena dia nggak nyobain susah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan Sayyidul Kaum Khadimuhum pemimpin satu kaum pelayan kaumnya, bukan yang dilayani kaumnya. Beliau ke pasar bisa bawa sendiri belanjaan, bawa itu. Dan biasa. Kalau kita ke pasar bawa sendiri lihat kiri kanannya, kok nggak ada yang lihat gini ngararaco ya. Atau dari mana? Saya mau ke pasar. Dia lebih gede pengumumannya. Dan kalau bisa pulangnya keliling ke yang lain lain ya. supaya, "Oh, kamu pemuda rajin ke pasar." Kita mah itu mah acting. Namanya takabur dengan ketawaduan. Ada bos sekalinya naik ojek muter aja sekeliling kantor tuh yang supaya kelihatan bob, bos tawadu. Ah, orang yang merasa tawadu tuh belum tawadu. Karena dia senang dengan dipuji, ketawaduan belum asli biasa aja lah hidup normal-normal ya setuju tolong biasakan apa yang bisa kita lakukan sendiri lakukan kalau kita kebiasa diladeni ya terus diangkat dimudahkan cenderung kita tuh jadi kurang telaten kurang teliti kurang peka mudah tersinggung mudah marah mudah jengkel karena kita udah menuntut orang lain melayani kita dan itu bikin nggak bagus akhlak kita sudahlah kalaupun mau mandiri lillahi ta'ala ya nyuci ya nyuci aja gampang tidak usah sedang apa ibu-ibu ah anak-anak sih banyak cucian terus weh dan nggak ada yang bersih tuh karena lebih banyak actingnya selamat berpisah dengan penilaian orang wakafa billahi syahida Cukuplah Allah jadi saksi. Karena sehebat apapun penilaian orang tidak akan mempengaruhi ketentuan Allah. Orang mau muji, mau nyaci, tetap saja takdir kita tuh dalam kekuasaan Allah. Orang mau ngancam, mau janji, tetap saja hanya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah setengah sembilan sudah selesai, lebih cepat. Cukup? Ini nih kayak gini nih. Saudara harus bisa ngambil keputusan ya. Jangan nggak jelas, serba nggak jelas. Hidup ini pilihan. Belajar ngambil sikap. Cukup. Kalau belum ngomong belum ya. Cukup. Bagi saya cukup. Nah. Kita boleh berbeda pendapat ya kan. Dan tidak usah marah. Terima kasih teman-teman sekalian. Kalau tidak ditanya nggak usah jawab ya nggak. Sebetulnya ilmu tauhid ini benar-benar membuat hidup ini jelas. Makin yakin ke Allah jelas sekali ya. Bahwa bekerja itu bukan nyari rejeki. Wabdagu min fadlillah. Mencari karunia Allah terlalu kecil kalau rezeki diidentik dengan uang karena uang itu hanya kertas pindah benar dan tidak bisa ditahan lagi kalau waktunya pindah pindah saja dia bonus mau jangan merasa memiliki yakini semua cuma titipan ya kalau titipan Allah sesuka yang nitipkan, benar? Ingat, ilmu tukang parkir itu bagus di Batafakuri. Coba perhatikan yang jaga parkir di depan. Tenang. Padahal mobilnya banyak. Di parkiran. Dan tidak berpengaruh itu. Alfa diganti Bemo. ya Mobil bagus ganti mobil jelek. Gak ngepek. Dan ketika diambil sampai habis, tidak terluka tuh. Tenang. Padahal dia lihat satu persatu diambilin ya. Sampai bersih itu. Tenang itu, tidak ada tangisan derita. Apakah dia ngehing-hing di sana? Tidak. Kan jawabannya sederhana, apa? Ya hanya titipan. Ini harus dilatih nih. Makin kuat kita merasa memiliki. Ini milikku. Harusnya ini milik Allah. Ini titipan Allah. Semua benda, makhluk harus diyakini milik Allah. Benar? Itu kalau saudara punya anak, anak bukan milik kita. Anak adalah titipan Allah. Yang menciptakannya Allah, yang ngurus setiap saat Allah, diamanahkan kepada kita ujian. Supaya kita bisa menghantarkan mereka kenal ke Allah, patuh ke Allah. Itu rezeki anak udah ada. Kita mati juga mereka akan dapat rezekinya masing-masing. Ku Eh, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu tugas. Suruh jaga diri jangan sampai jadi ahli neraka. Jaga ahli, anak-anak, keluarganya jangan sampai ahli neraka. Itu tugas utamanya. Bukan ngumpul-ngumpulin duit. Ayo mulai latih. Kalau nanti punya motor, bilang aja sama motor. Pelan-pelan ya. Kalau ngomong keras, sangka bermasalah ini titipan Allah. Sekarang dititipkan di sini. Kalau udah waktunya Allah menitipkan ke yang lain, pasti pindah tuh motor. Terserah Allah jalannya. Mungkin sakit, keluar, bayar rumah sakit 10 juta, lepas motor, gak apa-apa. Ingat tukang parkir, sok diambil oleh Allah. Ya, monggo ya Allah. Saya bersyukur Dua tahun udah dititipin motor. Sekarang diambil mangga senaya daya kumanu kagungan anak. Nyanggakan Gusti Allah. Udah dua tahun dikasih motor kan bagus ya kan? Syukuri. Nanti gimana tenang. Dulu juga nggak pikir punya motor dapat ya. Lahir kan nggak bawa motor? Akhirnya punya beres. Oh, kontrakan harus pindah ke tempat yang kecil, masuk aja. Lebih kecil, lebih gampang ngurusnya, ya kan? Nanti gimana? Nanti ada lagi episode. Tabungan habis, gak apa-apa. Lu juga lahir gak bawa tabungan beres, ya. Ingat sejarah bayi kita. Waktu bayi itu kehidupan kita paling berat. Manusia itu primata terlemah 11 bulan berbaring. Benar-benar nggak berdaya. Beres tuh urusan. Sekarang mah ada tenaga, ada ilmu, bisa ngobrol, bisa mikir. Bayi mah nggak bisa. Waktu kita bayi dan lewat tuh. Benar? Hei, halo? Saudara nggak ingat ya waktu bayi ya? Sejujurnya saya juga nggak ingat hadirin. Tapi kira-kira aja mungkin. Kita udah menjalani hidup tanpa tenaga, tanpa ilmu, tanpa pengalaman, tanpa kemampuan berkomunikasi, sebelas bulan berbaring tanpa daya dan beres. Sekarang ada ilmu, ada tenaga, ada oh, komunikasi, ada akal, masa jadi ribet ya. Sebetulnya hidup ini sederhana. Yang bikin susah tuh kita aja nyusah-nyusahin diri. Kalau kita mau patuh aja ke Allah beres-beres aja kok. Apa yang untuk kita nggak akan meleset. Gak Ada yang ketukar takdir tuh. Tenang aja. Saudara yang lagi pencarian jodoh walaupun persaingan ketat tenang. Ya. nggak ada efek bagi Allah persaingan itu ya. Saudara tinggal ngadu aja. Ya Allah, saya akui secara penampilan saya ranking 8. Secara penghasilan ranking 12. <laughs> Jangan. Ya secara keilmuan ranking 28 tetapi secara keyakinan hakul yakin engkau yang mengatur jodoh tidak ada keraguan optimis jangan gitu-gitu amat ngomongnya biasa aja Rabbana hablana <laughs> itu rada ujub nantinya ampuni lawan-lawan saya ya Allah yang, engkau tahu mereka kurang yakin padamu kita juga yakin kepaksa karena nggak ada lagi modal ya <laughs> Tapi saya percaya saudara lebih tenang ketika yakin Allah sebagai Rob. Selain Allah hanya nebeng. Ini baru dapat SMS A, oh di Twitter A, tolong A, saya baru ribut dengan bos. Jawab aja, tenang aja, bosnya juga sama-sama nebeng, gitu. Baik-baik sajalah. Jangan suka memelas ya. Terima kasih teman-teman. Ada yang akan syahadat? Oh ya, mohon doa besok hari Sabtu ke Hong Kong. Eh, kemarin di Malaysia didengar ada kasus tentang TKI yang ditembak. Saya berharap kita termasuk orang yang bisa mengambil hikmah, bisa berbuat tapi jangan reaksional ya. Jangan sampai kita bertindak tanpa pengetahuan informasi yang bal. Tahu bal? Benar, akurat, lengkap. E, sudah tidak waktunya kita bertindak emosional, tidak jernih. Karena segala sesuatu yang emosional cenderung menjadi masalah baru. Dan harus Eh, konstruktif kalau menyelesaikan masalah ya. Selanjutnya tentang BBM oh, udah nggak jadi ya. Saudara tenang saja ya. BBM naik, BBM tidak naik tetap saja Allah yang menjamin rezeki. Buktinya saudara waktu dilahirkan kan pas BBM naik ternyata hidup ya. Harusnya kan gagal. Tapi hidup saja. <laughs> Beres, benar? Lalu apa masalah-masalah yang aktual sekarang? Hah? Geng motor? Nah, saudara tentang geng motor, oh yang ribut kemarin, ya proporsional. Kita jangan lihat tiap wah ini TNI nih, terus jadi jengkel. Padahal TNI yang di tetangga sebelah tuh ahli ibadah, ahli sedekah dibanding saudara kalah lagi. Saudara jangan gampang e, ngambek sama TNI ya. Bapak saya tentara hadirin yang <laughs> Anaknya ya alhamdulillah jenengan ya. Anak kolong teh ngaclong di kolong ya. Ada garisnya ya, proporsional. Jangan memperlakukan tidak adil dan harus jernih, tidak boleh dengan emosional. Kalau ada geng motor di Bandung ini gimana mengatasi mereka maaf eh, agar kita tidak jadi korban mereka satu-satunya adalah harus selalu berlindung ke Allah karena mereka dimanapun kalau mau jahil kalau kita dilindungi Allah nggak bisa dijahilin. itu kan mereka kadang-kadang suka mukul sembarangan kadang motornya remnya diambil pak berani-berani cepat ya itu cobaannya ada makhluk seperti itu kalau kita merasa terancam berlindung kepada Allah Zikir aja sepanjang jalan. Hipnotis, ada yang takut dihipnotis? Kata tukang hipnotis, yang paling sulit menghipnotis adalah menghipnotis orang yang zikir. Justru yang lebay ini yang gampang dihipnotis. Teng. Zikir aja terus, zikir terus. fadzkuruni adzkurkum kita ingat ke Allah, Allah memperlakukan kita dengan spesial. Tenang, jangan takut ya. Naik mobil, naik pesawat, terus zikir saja. Kalaupun harus mati, ya nggak apa-apa mati. Yang penting mati dalam keadaan zikir. Saudara, ada yang mau terjun payung? Zikir saja, ya. Hmm. boleh. Ini cerita masa lalu. Tapi ingat dulu. Walaupun niatnya salah ya dulu, tapi Allah masih nolong selamat. Sejujurnya dulu ikut terjun bebas itu niatnya masih untuk dikagumi orang. Kan jarang tuh kiai terjun bebas. Wah, tegangnya luar biasa, tapi tidak demi kalem ya. Demi kamera di kalem kalem Allah tahu isi hati Masya Allah untung diselamatkan ya. syariatnya ya sedekahlah yang banyak jadi kalau mau pergi kenapa? karena bala tidak bisa melewati sedekah itu hadis ada tuh bahwa kalau kita sedekah ini si bala ini musibah nggak bisa ngelewatin dia makanya sedekah aja nggak usah takut kalaupun tetap kejadian Emang udah waktunya, ya. Alhamdulillah. Apalagi kejadian aktual yang perlu dibahas di sini dengan tauhid. Ada? Ya, kalau sudah cukup, nggak usah maksa. Ya. Baik, saya Stephen Octavian. Mana? Sini Stephen. Apa kabar? Maaf. Apa kabar? Baik, Pak. Mau berdiri atau ya, mau sampai duduk? Duduk aja. Baik. Maaf saya di atas ya. Atau duduk di sini atau doang. <laughs> Berdiri aja. Boleh ya. Apa kabar? Baik, Pak. Apa yang terasa saat ini? melihat suasana ini tegang tegang yang paling enak adalah mengatakan apa adanya itu berkurang tegangnya ya kan nah, senang tidak di sini Jujur jujurnya senang alhamdulillah kenapa ke sini ayo <laughs> benar mau ikrar syahadat bisa diceritakan apa yang membuat tertarik malam ini menjadi seorang muslim? Ya, mungkin saya mulai dari rekan kantor saya mungkin ya. ya. Saya tiap hari kalau di kantor saya saya suka pulang pergi itu pasti lewat yang namanya musola. <clears throat> di situ saya suatu ya karena pekerjaan saya kesibukan saya di situ saya ngelihat teman saya rekan kantor saya kok kayaknya mereka ingat gitu ya yang namanya berdoa ibadah saya lihat ngaca diri saya sendiri eh saya selama ini ngapain gitu doa cuma tanya doa apa cuma tanya kerja cari uang kerja kerja kerja tapi nggak pernah ingat ya siapa yang saya yakinin gitu di situ saya ada timbul pingin tahu gitu seperti apa gitu kan saya pingin tahu gimana rasanya saat saya ada di situ gitu lihat teman rekan saya gitu saya pernah betul ya intinya pada intinya ya semua rangkuman dari semuanya saya pengen bisa sholat pak oh jadi seneng lihat yang sholat tuh ya bukan seneng pingin bisa ya oh gitu ya. bukan ya. hanya bukan bukan seneng lihat kan iya iya iya apa itu lihat teman-teman sholat mereka lebih tenang atau apa yang kira? ya saya lihat mereka ya saya butuh ketenangan batin saya sendiri juga saya ngerasa akhir-akhir ini saya ngerasa emang saya sudah lupa gitu sama siapa diri saya sendiri siapa yang saya yakinin saya udah nggak tahu jadi selama ini ingat apa aja kerja kerja uang kerja ya, gitu betul itu bisa membuat bahagia tidak jujurnya enggak tidak pasti tidak terasa saya enggak ya karena itu tidak diciptakan untuk ketenangan dunia ini dunia ini hanya untuk kebutuhan lahiriah tapi hati nggak ada tempat dengan dunia ini malah makin banyak makin bagus makin nyiksa takut berkurang ya kalau yang sedikit mah susah takut berkurang ya udah udah udah kurang betulan ya kan <laughs> makanya saudara lebih bahagia lah gitu maksudnya baik ada lain yang lainnya yang bisa disampaikan itu yang paling berkesan ya, ya. terus udah tahu kan kalau informasi dari sebagian orang yang tidak tahu Islam, Islam itu sepertinya bagaimana? Karena kalau saya pribadi, saya dari kecil kan keluarga saya emang mereka tidak menuntut saya harus begini, harus begitu. Dan karena jujur orang ibu saya Buddha, orang ayah saya Muslim. Nah, cuma kalau saya sendiri <laughs> saya dibesarkan kan di sekolahan yang bisa dibilang mayoritas mereka Nasrani itu. Jadi saya sendiri ya saya ikut mayoritas ya karena yang diajarkannya seperti itu tapi kan nggak menutup kemungkinan saya beranjak dewasa saya punya pemikiran saya sendiri apalagi yang namanya keyakinan ya nah, seperti itu Alhamdulillah ya secara syariat Allah menakdirkan melihat mendengar tapi hakikatnya Allah jua yang membulak balik hati karena di kantor juga banyak yang lihat musola itu tetap aja dia nggak sholat ya padahal dia Islam <laughs> benar benar jadi hidayah Allah benar benarkah ya. iya begitulah kesimpulannya inilah salah satu di antara yang kita bahas Rob Allah yang membulak balik setiap hati memberi hidayah karena banyak di kantor itu orang Islam juga mungkin tidak tergerak tapi kalau Allah mau memberikan hidayah ya seperti inilah Alhamdulillah Terima kasih Stephen. Ikuti ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi Tiada ilah, tiada ilah selain Allah, selain Allah. Dan saya bersaksi, dan saya bersaksi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wahai yang maha menatap jangan cabut nikmat iman kami ini karuniakan kepada kami nikmatnya iman sampai akhir hayat husnul khotimah jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh ayah yang soleh suami yang soleh anak yang soleh mujahid yang soleh ya Allah berkahilah ya Allah majlis ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Alhamdulillah. Terima kasih Seven. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih saudara. Kalau mau tahu orang yang tidak punya dosa adalah orang yang baru berikrar syahadat karena baru dimulai pencatatannya. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak baik ya. Mudah-mudahan semua catatannya baik.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 yang menciptakan menggenggam langit bumi Dunia ini kecil sekali bagi Allah Apalagi kita Hanya sekedar makhluk ciptaan yang hidup sebentar di dunia Lahir tidak membawa apa-apa Mati pun dunia ini tidak dibawa. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan siang dan malam. Tidak ada satupun maksiat yang luput dari penglihatan. Hanya karena kemurahannya saja kita masih bisa seperti ini. Allah janji akan mengampuni sebusuk apapun dosa. Sekotor apapun tubuh ini. Sekelam apapun masa lalu. Allah janji akan mengampuni orang-orang yang hidupnya bergelimang dosa. Majelis zikir, majelis ilmu adalah salah satu tempat yang dijanjikan oleh Allah akan diampuni siapapun yang datang baik sengaja maupun yang tidak sengaja hadir. Hadirin, Rasulullah seratus kali beristighfar setiap hari. Padahal beliau tidak punya dosa. Marilah kita beristighfar, lirih, tulus, memohon ampunan Allah. Sambil kita buka lembaran-lembaran kotor, lembaran-lembaran hitam lembaran-lembaran kelam yang pernah kita jalani. Jujurlah hadirin, Allah tahu isi hati kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim astagfirullah mintalah ampunan Allah hadirin bukalah sejujurnya masa lalu kita astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Istighfar hadirin Yang selama ini mengkhianati Allah Yang keningnya enggan bersujud Yang hatinya musyrik menuhankan duniawi ini Yang hatinya hanya dipenuhi oleh makhluk, oleh dunia Istighfar yang hidupnya munafik Yang hanya membagus-bagus topeng Padahal isinya busuk Yang hidupnya hanya cari pujian makhluk Istighfar Yang pernah durhaka kepada ibu bapaknya yang jarang ingat kepada orang tua itu yang kata-katanya sering seperti pisau yang mengiris hati yang kikir kepada ibu bapaknya yang tidak peduli kepada penderitaannya istighfar yang air susu dibalas dengan air tuba yang jarang mendoakan orang tuanya dengan tulus. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sakir. Istighfar yang hidupnya kelama dan yang tubuhnya sering berbuat maksiat Allah pasti lihat yang sudah tahu dosa tapi terus menerus dilakukan. Istighfar maksiat mata. Maksiat pikiran, maksiat mulutnya, semuanya dilihat oleh Allah. Yang pernah memakan harta haram, minuman haram, barang-barang haram. Istighfar yang tubuhnya pernah melakukan perbuatan haram. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaih Ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Duha yang maha menatap Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya Inilah kami ya Rob Hambamu yang busuk Hambamu yang kotor Hambamu yang bergelimang dosa yang bodoh tapi sok tahu, yang tidak punya apa-apa tapi sombong. Inilah kami yang lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Inilah kami ya Allah yang tubuhnya kotor. Kami mohon kepadamu ya Allah Seperti yang kau janjikan Ampuni sebusuk apapun kami Hapuskan ya Allah Sebanyak apapun dosa kami Sekelam apapun Senista apapun aib-aib kami Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maum wa rahmatan 'indal maum wa magfiratan ba'dal maut ya Allah wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatima wa na'udzubika min su'il khatimah wahai yang maha menatap ya rabb ya rabbal alamin jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah kepada siapa lagi kami memohon Sedangkan engkaulah Rabb kami Engkaulah pemilik segala-galanya Engkau janji akan mengabulkan doa ya Allah Kabulkan doa hamba-hambamu ini ya Rahman ini, Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghiits Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin Hadirin bagi yang masih ingin berdoa Allah maha mendengar Maha dekat Maha memperhatikan Allah tidak mengecewakan Maha suci Allah Yang mengumpulkan kita Doalah hadirin Jangan ragu-ragu Bukankah doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir Amin ya Allah Doakan orang tua hadirin. Kita tidak tahu berapa lama lagi bersamanya. Amin ya Allah. آمين يا رب ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله kuatkan iman kami ya Rob sempurnakan keyakinan kami padamu berikan kepada kami lezatnya ibadah doa yang kau ijabah Rob titipkan kepada kami rezeki yang halal barokah Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Wahai yang maha menatap Catatkan siapapun yang hadir Yang munajat engkau jamu di Baitullahmu Sebelum ajal kami tiba Jadikan haji hajah mabrur mabrur Ya Allah Berikan kesembuhan yang sedang sakit Ya Syafi'i Bukakan pintu kemudahan yang sedang dihimpit masalah Ya Fatah Lepaskan dari lilitan hutangnya goni. Ya Allah jangan biarkan dunia ini menyilaukan kami ya Rob. Rob kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Karuniakan guru-guru pada kekasihmu ya Allah. Allah mangfiril muminin awal mu'minat. Wal muslimin wal muslimat. Al-ahya'i minkum wal amwat Rabbana hablana min azwatina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin hadirin mohon doa beberapa hari yang lalu kakek dan nenek selang satu hari wafat eh, orang tua kami mudah-mudahan kakek nenek kami ini diterima oleh Allah amal ibadahnya. Tak keberatan kita membaca Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan dari Al-Qur'an doa kita diijabah, kebaikan baginya Al-Fatihah. Ya, karena wudu. Allahumma gfir lahum warhamhum Alhamdulillah, terima kasih sahabatku doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhana wa atubu ilaik alhamdulillah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh